sungguh keliru. Jika kita menenggelamkan diri dalam angan-angan masa depan, Bung satu jam yang akan datang garu kok. Sungguh keliru jika kita menenggelamkan diri dalam angan-angan masa depan. Sebab ketika seorang melamun, pikirannya melayang masuki ruang tanpa batas. Bahasa pojok kampung ini belakrak. Muangan-angan itu belakrak. Berbagai prasangka dan asumsi bergerak cepat memenuhi pikiran lalu segera mengubahnya menjadi kecemasan yang melelahkan dan kerisuan yang mencekam. Mengapa kita membiarkan pikiran kita dikekang keraguan dan dipermainkan kegelisahan? Hiduplah untuk hari ini dan saat ini itu lebih masuk akal dan lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Tulis, tulis, tulis. Hiduplah untuk hari ini dan saat ini. Itu lebih masuk akal dan lebih baik sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Salamat abni Ubaidillah ibni Miksonin al Khadmi an abihi wa kanat lau suhbah kal kala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam man asbaka? man asbaka minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi ukutu yaumi nama khizat lahud dunya rawahu tirmidhi ini kita ini sing cerdas ya barang siapa memasuki pagi harinya dengan perasaan aman di rumahnya sehat badannya dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia dan seisinya telah menjadi miliknya. Rawahu Tirmidzi. Allahumma sholli ala Muhammad. Delok ini. Piro ini? Barang siapa sing sopone wong memasuki pagi harinya dengan perasaan aman di rumahnya. Sehat badannya. Dan memiliki makanan untuk hari itu. Piroi. Maka seolah-olah dunia dan seisinya telah menjadi miliknya. Rawahu Tirmidzi tak jelas niki supaya tadi wong sugih kabeh sampean kepengin duwe donya saisine sampean pahami temen dawuh Kanjeng Nabi niki akeh wong iso maca hadis iki tapi mahamane durung karuan iso mulai butuh ngaji hadis bodoh mocoi bodoh, saya yakin memahamannya beda. Untuk memahami hadis dibutuhkan seperangkat ilmu yang banyak. Mulai butuh ngaji. Yang penting, sama aja yang penting. Diling-iling lan diangat-angat lan catet doa ati. Kita memiliki dunia isinya. Ketika telah memiliki ketiga hal sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah memandang remeh terhadap tiga ini. Siji aman do omai. Loro Berwaras waras awake telu ana sing dipangan kanggo dina rasa aman, kesehatan, dan kecukupan untuk hari ini merupakan kekuatan besar. Urungan temenan. Yeah yang memberi cahaya pada akal sehingga bisa berpikir lurus dan tenang. Stop. Stop. Rasa aman. Seger waras awa'i. Onok sing dipangan kanggo dino iki. Itu merupakan anugerah besar dari Allah. Yang wajib disyukuri. Merupakan kekuatan besar yang memberi cahaya pada akal. Sehingga bisa berpikir lurus dan tenang. Bahwa salli Muhammad. Waktu sampai nojo ndak ndaki. Muana iki diprocot ta dipikir yo ya apa iki. Ya? Sekolah engko yo ya apa sing rabi sapa gak pati ayu iki. Iki lho. Sampeyan tak dongano duwe telu ya Aman tuh omahe. Insya Allah sehat aware. Ono sing dipangan bendinane. Itu seakan-akan seolah-olah panjenengan memiliki dunia seisinya. Siji loro telu iki merupakan kekuatan besar Nek iso mensyukuri dan mengelola mengelolanya Nang pikiran boleh lurus. Nang hati ayem tentrem. Dan bisa mengubah seluruh perjalanan sejarah. dan bisa merubah perjalanan uripe wong sampai tak terno uripe tambah bagus. Dadi akeh wong rusak metu teko garis. Boleh gak iso nyukuri telung perkara iki. Bahasa Jepange angsa. Omah awak waras. Rezeki ya wis cukup tapi ongso. akhirnya metu teko garisi Allah, metu teko garisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.